بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ba'dal Fajar 3 Maret 2021 bertepatan dengan 19 Rajab 1442 Hijriah Fakultas ilmi Utik dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyami Ramadan. Untuk hadis yang sahih tentang permasalahan fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-63 kepada bab sifat puasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di pasal yang ketiga pembahasan tentang berbuka puasa. Dan kita masuk kepada masalah yang keempat. Masalah dan menjawab mereka orang-orang yang di saat berbuka tenggelam di meja hidangan. Dia akan berat untuk sholat berjamaah, akan sholat maghrib di rumahnya dalam keadaan kepenuhan dan anak tentang permasalahan akan kita lanjutkan setelah resmi dari Ikhwanuna Ba'akallahu Fikum. Para ma'alif muallif kitabihi al-akhbar as-sahihah di ahkam siyam Ramadan di babi sabi' bab sifat Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di pasal yang terakhir pasal berbuka puasa nas tempat al masalah rabi'ah radd ala man yasfadri iftar wa yu'akhiru sholata di meja makan mereka. Dan akibatnya mereka mengakhirkan salat berjamaah dari salat maghrib. Maka tujuannya untuk mengingatkan kaum muslimin di saat sedang iftar. Di saat adan, maka mereka langsung hujum langsung mencukupi apa-apa yang ada di meja makan. Mulai dari makanan, minuman, baik yang kelas ringan, snack, ataupun yang kelas berat, sampai asuhan atau dessert, puding, serta agar-agar, semua dimasukkan di waktu yang bersamaan yang akhirnya mengakhirkan mereka dari sholat selesai. Maka ini adalah perbuatan dan berakibat meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Dan yang paling minal asaf yang paling parah dari itu bisa mempunyai hujah bahwa perkara ini telah datang hadisnya. Oleh sebab itu penulis di dalam matan pertama hadis Ibnu Abbas yang dihukumi dengan baifun bid'ah. Maka hadis ini yang dipakai sekian manusia dari bimbingan ulama asu mereka bahwa Seseorang jika berbuka puasa halalkan oleh Allah baginya makanan dan waktu. Sehingga bebas untuk mentransfer semua yang ada di meja makan dari hidangan langsung masuk ke perutnya. Tanpa batasan. Seperti yang disebutkan di matan, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya, karena tidak benar, lain sabun, lima ta'imu. Tidak sana halalan. Maka ketiga dari perkara yang makanannya itu waktu dan makanan itu tidak bisa jika makanan itu dari halal. Pertama, orang yang berpuasa di waktu berbuka. Maka dihitung. Waktu yang lama dan sebagainya dan ini poin pendalilannya dan juga wal mutasahir orang yang sahih dan yang ketiga wal murabit fi sabilillah yang dalam keadaan riba menjaga tempat kaum dari serangan musuh. Maka hadis ini dijadikan oleh sebagian manusia pendalilan bahwa Allah tidak akan iftar bagi seorang yang berpuasa untuk mengejawab semuanya. Dimasukkan langsung ke perutnya dari apa-apa yang ada. Selama makanannya halal. Ini barakallahu hukum Menyebabkan manusia banyak tenggelam di meja makan mereka. Sehingga di saat menjelang adan lima menit dia sudah memutar-mutar piring dan mangkok sudah mengincar ini sop buah pas adan Allah Akbar Allah Akbar langsung masuk mulutnya habis itu sop buah selesai satu mangkok mengincar lagi kepada makanan gorengan setelah itu diincar lagi kepada bakso setelah itu diincar lagi nasi dengan opor ayam rendang. Dan puding serta setelah itu buah-buahan. Maka dia sudah mentar belum selesai la ilaha illallah dari Adam sudah masuk semuanya sampai kepada buah-buahan yang ada. Maka itu mati sholat masih dalam proses pembersihan sehingga selesai mereka masjid dari jamaah maka mereka baru bersendawa baru selesai dari hidangannya beristidal dengan hadis bahwa laisa alaihim hisabun lima ta'imu idakan halal tidak ada hisab bagi mereka di saat mereka makan maknanya tidak diharamkan sampai terlambat sholat dan sebagainya. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Imam al Bazar Al-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari Haddatsana Abdullah bin Ismah an Abi Sabah an Abi Hasan an Abbasin maka sanad ini mempunyai dua penyakit. Penyakit yang pertama Abu Sabah bahwa Ibnu Yasir An-Nakhai. Telah dikatakan padanya Ibnu Ma'in Laisa bisai. Walaf dulaisa bisai adalah ikun jiddah. Maka kucurah wahyul hadis. Hadisnya itu dibuat. Wakala Imam Ahmad lain syai'an Anfil hadis yaitu tidak apa-apanya di, di ilmu hadis. Hadis dua hadisnya itu jiddan. Dan ilah yang kedua Abdullah bin Ismah diriwayatkan oleh murid-muridnya lebih dari tiga, namun tidak diketahui keadaannya. Dia majhulul hal. Dan majhulul hal dari kismi da'if. Yang ditinggalkan hadis ini da'ifun jiddan. Tidak bisa kita mengambil hujah padanya. Sehingga permasalahan mengakhirkan berbuka sampai masuk kepada mati salat dan masuk kepada waktu selesai dari salat maghrib sehingga dia tidak salat maghrib berjamaah maka ini adalah perkara yang bukan dari sunnah bahkan masuk kepada keharuman meninggalkan salat kewajiban berjamaah salat jamaah hukumnya wajib Sesuai dengan yang Allah berfirman, warka'u ma'arwafi'in. Maka rukuklah, salatlah berjamaah bersama orang-orang yang sholat. Yang mutakafun alaih. Lakad hamam tu'an uhrito. Buyutan ka'ila al mutakhalifin min sholatil jamaah. Maka kata Nabi, aku telah berhimmat untuk keluar dari sholat dan menggantikan dengan imam yang lain dan aku membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah manusia yang sholat di rumah-rumah mereka tidak sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah wajib. Dan begitu pun muslim ada seorang yang buta dan dohirnya disebutkan Ibnu Umi Maktum bahwa dia meminta izin kepada Nabi. Aku tidak mendapatkan orang yang menunjuki aku kepada masjid. Setiap adan maknanya mengambil rukhsah bahwa dia tidak sholat berjamaah. Orang yang buta. Maka dikatakan hal sami dan nida, apakah kamu mendengar adan? Kala na'am. Idan fa'ajibu. Wajib bagi kamu untuk mendatangi ibu jalan. Namun karena rumahnya dekat mendengar adan. Karena adan dulu Bilal tidak mempunyai mikrofon sehingga adan dalam radius yang dekat. Maknanya orang ini rumahnya dekat, hanya sekedar beberapa ratus meter. Dan, ya. maka jawablah. Setiap keluar ada orang mungkin akan mengantarkan ataupun nanti akan sampai dengan terpatah-patah. Alhasil diberikan uzur. Maka bagaimana dengan kaum muslimin yang dia itu sehat badannya dan yang mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah kemudian meninggalkannya orang yang asyik orang yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian beristidlal penulis dengan beberapa hadis disebutkan di dalam matan dua hadis bagaimana itu para sahabat dan Nabi melaksanakan ta'jilul iftar menyegerakan ta'jilul iftar ala qadri lukaimat dari suapan-suapan untuk apa yusakkinu kinubiha ju'uhu wa yukawih wa yunasituhu fi apa-apa yang bisa memberikan dia kekuatan di saat sedang sholat dan juga meredakan dari rasa lapar. Bukan oleh harap fitbat menjauh sau-sau. Kalau bahasa Indonesia, punya kosongan, tapi itu nggak bagus, maka, maka lebih baik ibarat Arab apa asal nih Tahu-tahu eh, uh, burung di perutku berbunyi, berkicau. Lebih baik daripada kerancangan. Sekedar mengganjal perutnya. Itu saja. Dan juga membuat kuat dia di dalam sholat maghrib. Maka ambillah sesuap dua suap dari kurma ataupun dari nasi. Kalau ada terserah. Atau dari gorengan langsung setelah itu melaksanakan sholat berjamaah. Ini dan kepada Abu Atiyah yang menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ayyuhum alladhi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilu sholat Qulna Abdullah ibn Mas'ud. Qalat kadzalika kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wa sahabi dan seorang yang lain lagi orang sahabi ini di saat berbuka dia mengambil perkara-perkara yang mudah makanan ringan dan minuman kemudian setelah itu bersegera untuk sholat berjamaah dan satu seorang terlambat di dalam sholat dikarenakan mengakhirkan juga takjilnya. Maka mana yang mengikuti sunnah? Ditanyakan oleh Aisyah, mana tadi yang atau siapa tadi yang untuk untuk agar mendapatkan sholat berjamaah dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Maka Itulah yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam. Maka terdah, telah terdahulu taklidnya di Imam Muslim. Dan begitu pun datang di dalam hadis di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yufiru ala ibadah qabla an Iya. Bahwa Nabi dulu berbuka dengan rutubat kamar-kamar yang masih basah sebelum dia sholat. Fa'in lam takun rutubat fa'ala kamar. Kalau tidak, maka Nabi memakan beberapa kamar yang sudah kering. Takun hasa hasawatin mimma. Jika tidak ada juga, maka Nabi memakan makanan minum dari minuman seteguk dua teguk, kemudian setelah itu melaksanakan sholat berjamaah. akan di sini menjadi pendalilan. Hanya berbuka dengan perkara-perkara yang mudah saja. Seperti di hadis Anas yang telah terdahulu di masalah yang ketiga takridnya. Yang mana dia itu adalah hadis yang hasan. Yang besar di sini menjadi pendalilan bagi kita. Apakah di zaman Nabi pada saat itu tidak ada makanan selain kurma dari makanan-makanan Arab yang besar ya. dari daging dengan tepung masakan-masakan mereka yang berat Namun di sini Nabi dengan roti seperti dimakan oleh orang-orang Arab. Namun di sini dicukupkan dengan memakan dari maka di sini wajah pendalilannya jelas. Nabi mempunyai makanan. Seperti di zaman sekarang ada makanan berat, ada makanan ringan, namun Nabi hanya mencukupkan dengan rukubat dan amarat agar salat berjamaah bersama kaum muslimin. Maka inilah yang benar tentang permasalahan iftar dengan melaksanakan makanan-makanan yang ringan, bukan makanan berat yang menyebabkan dia tenggelam di meja makannya. Semua ditransfer ke mulutnya. Yang tadinya di meja berpindah ke perutnya. Yang menyebabkan dia terlambat untuk salat maghrib. Dan juga ketinggalan dari salat berjamaah. Maka ini bukan dari sunnah. Maka insya Allah di sini kita di bulan Ramadan akan melaksanakan buka bersama dan kita akan melaksanakan sunnah-sunnah eh, berbuka dengan tamar. Pertanyaan yang besar dan telah pertanyaan ini kita singgung di pelajaran yang lalu indak kemor. Itu kan antum di saat berbuka ada tamar. Kemudian Kemudian ada resoles, Kemudian ada agar-agar, puding. Gimana prakteknya? Apakah di hadis Anas yang tadi Nabi hanya memakan tamar? Kamu hanya memilih tamar? Dan tidak memakan sambusa atau gimana? Hah? Yang sunnah. Hmm? Ditinggalkan itu semua gorengan. Makan kamar saja. Itu sunnahnya tadi Nabi di hadis Anas memakan tamu jika tidak didapati kamar. Jika tidak didapati air air putih saja. Jadi ditinggalkan itu semua makanan. Ayo jawab. Ah, Abdurrahman, ke? Jawab. Di saat berbuka, ke? Hmm? Yes, Deva. jadi lu Hmm? Jawabnya katanya makan sesuai. Baru setelah itu makan yang lainnya. Aina dalil. Dalilnya di hadis yang terdahulu, hadis Anas. Karena Rasulullah SAW tidak aftara bada'a bitamr. Bahwa Nabi dulu nabi ini yang mana dia baik namun bisa naik kepada derajat Hasan. Bagaimana di hadis-hadis Nabi disebutkan Nabi berbuka dengan tamarat dan ketubat. Adapun di zaman sekarang kita makanannya tidak seperti di Arab ada makanan gorengan dan selera Nusantara, ada ke, ada snack dan sebagainya. Maka bagaimana nih? Apakah kita hanya makan kamar saja? Kemudian kita pergi sholat? Jawabnya, di saat ada tamer, maka didahulukan tamer. Setelah itu terserah Anda. Makan, jawabannya tidak mau ditinggalkan gorengannya hanya makan. Itulah pertanyaan yang kita sebutkan. Ada masalah. Ada masalah dalam istar Di saat kalian sedang iftar, kadang-kadang ada masalah atau tidak. Hmm? Tentang permasalahan doa nanti akan kita bahas Sebagian manusia kaum muslimin maka yang mengamalkan di sini bukan orang awam, tapi sebagian yang intisab kepada namun tentunya karena dia penuntut ilmu kritis mengambil beberapa hadis yang baik, yang syad. Seperti nanti akan kita bahas ini dakwah. Bagi orang yang berpuasa itu doa yang mustajab, tidak pernah ditolak. Kapan? Hina berbuka. Maka hadis ini nanti akan kita bahas hadis yang sah yang daifun jiddan. Dari segi apa? Hak yang berbuka. Maka di sini juga pembahasan tentang iftar. Saat kaum muslimin berbuka, makanan terutama kamarat atau rutubat, kemudian minum air, kemudian bersegera untuk sholat. Maka jadi, Ya Rabb Allahumma rizukna, Ya Rabb Allahumma kada wa kada. Sibuk dengan susu. Padahal pada saat itu waktu yang sempit untuk memakan kamarat dan sebagainya. Kenapa? beristighfar dengan beberapa riwayat orang yang berbuka puasa itu mempunyai waktu mustajab di saat sedang berbuka. Ini lafaz yang syad, yang benar orang yang berpuasa itu mempunyai doa mustajab hatta yuftir. Ini yang di Bisa sampai dia berbuka. Jadi waktunya panjang waktu mustajab. Seperti antum jika puasa Senin dan Kamis atau Ramadan nanti mulai dari tulu'il fajar asani sampai guru Bishams, sekitar 12 jam, 11 jam. Itu waktu yang mustajab. Ina yuftir di saat waktu itu, maka di sini waktu yang very busy, waktu yang jati busy yang sangat sempit dan sibuk. Di mana pada saat itu kita memakan tamarot ataupun makanan-makanan agar kita segera melaksanakan sholat maghrib, maka di sini malah disibukkan untuk berdoa. Maka insya Allah kita tidak mengamalkan perkara ini. Dan ini kami dapat di saat kami sedang belajar di Yaman, terutama di saat kami datang di Ma'rib juga, sifatnya banyak orang orang-orang terakhir orang-orang tasab kepada tulabil ilm mengambil beberapa riwayat maka mereka sibuk berdoa di saat kita berbuka saya bilang apa yang menjadi dalil seperti itu itulah lapet hina yuktir di saat berbuka itulah waktu saja maka insya Allah di sini kita tidak melaksanakan yang seperti itu, sibukkanlah diri kalian dengan makanan-makanan yang ada. Karena waktu mustajab justru sebelum dari waktu berbuka, sebelum tenggelam matahari. Itulah justru waktu yang mustajab. Cukup di sini. Karena kafilah huna. Wa khair.